In this world, it is much easier to hear the echo than the answer. Ini nyindir kita hari ini. Kita lebih suka mendengarkan echo daripada mendengarkan jawaban. Kadang-kadang kita bertanya, kita mengkritik, itu sebenarnya kita sudah punya pendirian. Sebenarnya kita ingin pandangan kita sendiri yang mantul. Kita tidak siap mendengarkan jawaban orang lain. Makanya di antara ustad-ustad mesti kamu pilih yang cocok sama pandanganmu. Yang nggak cocok sama pandanganmu tidak kamu dengarkan. Manusia hari ini itu. Kalau kamu buka YouTube, buka situs, mendengarkan ustad itu kan kamu pilih yang cocok sama kamu. Seandainya kamu buka yang tidak cocok sama aspirasimu kan dalam rangka kamu cari salah-salahnya.